Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan dan juga dari taufik atau dari taufik Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengadakan uh, daras kita bisa mengadakan mewujudkan mengupayakan uh, pelajaran yakni bahasa Arab dari sisi eh, pembahasan sorof ya pembahasan tentang eh, perubahan-perubahan kata kita insya Allah sudah hampir di penghujung dari kitab ini ya yang mana pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang isim zaman dan isim makan ya eh, terakhir jadi kalau dari susunan apa namanya tasrif atau perubahan secara istilah yang ke samping itu kita sudah di apa namanya bagian yang terakhir ya seperti misalkan uh, tasrif dari fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ulu dan sebagainya fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun uh, mif'alun fu'ila yuf'alu nah sekarang uh, kita masuk yang mif'alunnya yakni isim alat ya adapun isim zaman itu sudah dibahas isim zaman dan isim makan bahkan yang syad ya, yang nyeleneh atau yang perkecualian apa yang perkecualian dari isim zaman dan isim makan e, ada beberapa kata misalkan masjidun ya kemudian masyrikun maghribun sama matliun itu merupakan e, contoh kata-kata yang e, di luar dari pembahasan bahkan juga dibahas wakasiron kebanyakan juga di ditempeli atau bi, diikuti dengan tak marbutoh. Ya, isim makan dan isim zamannya itu ada tak marbutohnya. Seperti madrasah, maktabah, makbaroh, ya, majizaroh, ya, mahkamah dan seterusnya. Tapi ikhwani fiddin rahimani wa Untuk menyingkat waktu, masuk kita pada ismul alah. Ya, ini pembahasan yang terakhir ya, paling ujung. Kalau dilihat dari tasrif usul, fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun uf'ul, la taf'ul, maf'alun maf'alun sudah. Sekarang mif'alunnya. Kalau yang fu'ila yuf'alu itu sudah dibahas pada pembahasan fi'il madi dengan fi'il mudhari. Maka kita masuk pada ismul alah yakni e, eh, pembahasan yang terakhir. Dikatakan di sini al-muallif, qala al-muallif ismul alati kata benda untuk masalah alat untuk yang berkaitan dengan alat huwa wasmun yadullu ala adatin Ya yaqa'ul fi'lu biwasita biwasitiha biwasitiha ismil Allah itu adalah apa saja yang menunjukkan atau dia kata benda yang menunjukkan atas adat adat itu sama dengan alat ya menunjukkan atas uh, alatnya ya, alat untuk menggunakannya Ya yaqul fi'lu biwasitatihi biwasitatiha yang mana suatu pekerjaan e, terjadi dengan perantaraan alat tersebut. Misalkan pekerjaan memukul ya, maka dengan alat pukul. Pekerjaan menulis dengan alat tulis. Ya gitu. Walaupun ada kata-kata yang e, apa namanya? sudah sudah ada sebelumnya seperti kolam, pena. Nah, itu e, merupakan alat tulis miktabun. Tetapi bukan kata miktabun yang dipakai, tetapi istilah yang lainnya. yakni isim yang jamid. Adapun yang mustaq yang diambil dari tasrif itu e, ada yang dipakai, ada yang tidak dalam kesehari-hariannya. Ya. Misalkan e, midrobun alat untuk memukul yang di yang yang yang dipakai bukan midrob tapi aso tongkat gitu ya atau mungkin apa namanya eh ya sejenis sejenis itu aso atau apanya ya tapi bukan e, eh, midrobun tetapi secara istilah ada istilahnya semuanya dari kata kerja jadi dari kata kerja itu bisa diambil bisa diambil sebagai e, as isim alat mislu contoh miftah ini kalau miftah sudah ma'ruf alat untuk membuka gitu kan miftahun ya wazannya memang e, berbeda dengan e, tasrifnya yaitu mif'alun. Di situ mif'alun gitu ya. Miftahun. Ya. Kemudian midrabun. Lalu minfahun. Alat untuk meniup. Minfah. Alat untuk meniup. Nah. Di bawahnya Ismul alah itu ada yang mustaq, ada yang jamid. Nah, jadi dalam kesehariannya itu ada yang mustaq, ada yang jamid. Yang dimaksud dengan mustaq diambil dari kata kerja. Diambil dari kata kerja. Seperti doroba yadribu dorban. Fahuwa doribun madrubun. Idrib latadrib, madrubun madrobun madrobun. Ya. E, kemudian midrobun. E, madribun madribun. Midrobun. Ya, isim zaman sama isim, isim alatnya madribun. Isim alatnya midrobun. Nah, itu namanya mustak, mustak itu artinya di, yang dijadikan yang diambil, yang dibentuk dari kata kerja. Nah, dalam penggunaannya silahkan apakah midrobun itu e, lazim atau atau e, umum atau masyhur dipakai atau tidak. Kalau tidak ya jarang digunakan. Tetapi semua kata kerja itu punya istilah gitu, punya istilah. Kemudian nadhara yang zuru, nadhara yang zuru isi malatnya min zorun kalau isim alat dari semua abwab sulasi mujarad satu itu wazannya yaitu mif alun Yaitu mif mif alun Ya. <clears throat> Maka nanti seperti miftah, kenapa bukan miftahun gitu ya, tapi miftahun. Nanti ada beberapa wazannya ya. Auzanu ismil alah ada beberapa. Ada empat, ada tiga di situ ya. Kemudian e, eh, isim alat yang kedua, jenis yang kedua yang tadinya mustaq yaitu yang keduanya jamid. Kalau jamid ini sudah baku namanya. Artinya sudah sudah apa namanya dengan istilah yang yang yang lain atau dengan istilah yang berbeda. Jamid sudah baku, sudah e, sudah paten atau sudah dari sananya jamid. Ya. Contohnya sikin. Sikin itu kan hanya pisau. Ya, pisau, alat untuk memotong, alat untuk membelah, alat untuk mengiris, alat untuk membunuh bahkan bisa. Nah, itu e, dikatakan misalkan mikto bisa, dikatakan miktal juga bisa, dikatakan untuk e, apa namanya? E, eh, miktof juga bisa, memotong, memetik gitu ya. Artinya di sini sikin itu tergantung istilahnya. Tetapi secara jamit secara secara istilah yang sudah ada yang sudah jamit sudah sudah terbentuk sudah baku adalah sikin ini pisau. Aso tongkat. Ya. Aso ini tongkat. Ini biasanya aso yang digunakan untuk misalkan midrop memukul, tapi juga bisa dikatakan sebagai misyar, alat untuk menunjuk gitu kan. Alat untuk menunjuk asyara yakni e, eh, misyarun. Gitu ya. Asyara e, atau kalau asyara itu adalah e, mu, e, musyir. Musyirun ya, alat untuk menunjuk. Kemudian kolam. Kolam kan untuk menulis. Ya. Kalau dari dari dari tasrifnya miktab, miktabun, alat untuk menulis. Kata bayak tubuh miktabun kolam. Tapi baina dua kata antara miktab sama kolam yang digunakan kolam. Yang jamitnya justru yang dominan. Seif pedang. Ya, Seif artinya pedang. Nah, itu kan bisa untuk alat berperang. Ya gitu ya. Baik. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Auzanu ismil alati. Ternyata wazannya bukan satu. Ya, ada beberapa variasi atau beberapa wazan. Yang pertama e, mif'alun. Jadi wazan-wazan isim alat ada tiga di sini yang masyhur atau yang banyak dipakai. Yang pertama mif'alun. alun. ini pendek semua. Contohnya midrobun, mirsamun, mibrodun. Midrobun alat untuk memukul, mirsamun alat untuk melukis, ya mirsam juga mibrodun artinya alat untuk mengeruk untuk atau bukan mibrod itu eh, alat untuk mendinginkan mibrod ya alat untuk mendinginkan alat untuk mendinginkan mibrod ya kemudian yang kedua mifalun nah di sini contohnya miftahun artinya kunci ya kunci jadi kalau kita e, sebutkan dalam tasrif usul itu mif'alun itu e, apa wazan yang yang yang mujmal. Secara rinci ada ada tiga, ada mif'alun, ada mif'alun, ada mif'alatun. Kalau yang mif'alun, miftahun, kemudian mismar, mana mismarun? Paku. Mismar itu paku. Alat untuk menancap gitu ya. Minfahun, alat untuk meniup trompet atau sangkakala ya, apa namanya eh minfah seperti meniup bara api dengan bambu nah itu namanya minfah orang zaman dulu kalau misalnya masak kan pakai api nah supaya apinya nyala lagi itu kan ditiup pakai bambu yang panjang dilubangi supaya anginnya bisa keluar itu kan namanya minfah ya meniup atau selang atau apa yang sifatnya bisa keluar angin ya minfah ya e, pompa misalnya gitu Lalu mif'alatun, ada tamar butohnya. Ya. Seperti mistoratun. Artinya penggaris. Miknasatun, sapu. Apakah sapu lidi, apakah sapu ijuk. Mimsahatun, penghapus. Ya. Kenapa kalau nggak pakai tamar butoh? Ya tidak tidak lumrah atau tidak uh, tidak biasa digunakan. Yang digunakan justru pakai tamar butoh. Kalau mistoratun nggak ada tamar butohnya, mistorun ya aneh gitu karena memang sudah digunakannya di sana eh, simainya adalah pakai tamar buto. Jadi wajahnya ada tiga. Mif'alun, mif'alun, mif'alatun. Tasrifuhu. Seperti pada umumnya tasrif-tasrif yang sebelumnya. Ya, ada yang mufrad, ada yang musana, dan ada yang jamak. Kita baca. Miftahun, miftahani, mafatihu. Miftahun. Mirsamun mirsamani marasimu. Mirsamun mirsamani marasimu. Ya. Di sini ada yang perlu diperhatikan ketika jamak ya. Jamaknya itu yang e, seringnya digunakan adalah jamak taksir. Mafailu, mafatihu, marasimu. Ya, gitu ya. Nah, ini e, tasrifnya ya. Dan ini bisa dikiaskan ke yang lain. Misalkan contoh midrobun misalnya ya Midrobun midrobani Madoribu, Ya gitu contoh. Jadi wajahnya itu mif'alun mif'alani mafailu. Kemudian mismarun misalkan mismarun mismaroni ya masamiru. Masamiru, Ma mafailu, masamiru, paku-paku gitu ya. Baik. <clears throat> Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada halaman-halaman berikutnya seperti yang pernah Anda sampaikan di halaman 42 itu itu adalah khulasoh. Ah, ini ringkas kata gitu ya. Kesimpulan binaul af'alil bina bina il af'ali wal asma. Atau tasrif usul minatsulasiyil mujarrad. Ya judulnya kan khulasah kesimpulan, ringkasan. Binail afal bangunan, fiil-fiil dan isim. Karena memang dari tasrif itu hanya ada dua, isim dan fiil. Ya, fiil dan isim. Tidak ada huruf di situ. Jadi ketika kita menghafalkan tasrif yang digolangnya itu atau yang diolahnya, yang di, diperkuatnya itu adalah kita menghafal e, kata benda dengan kata kerja. Ya. Dan ini khusus dari sulasi mujarad, Jadi tiga kata yang asli. Dari mana kita mengetahui tiga kata yang asli? Eh tiga huruf yang asli dari fiil madi. Nah, ya. Di sini e, bab-babnya fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'alu lalu fa'ila yaf uh, alu fa'ila yaf ilu lalu fa'ula yaf ulu dulu pernah kita bikin kesimpulan supaya mudah menghafalnya istilah kata-kata bahasa Indonesia apa pernah ingat pernah dengar uh, supaya untuk mengingatnya gampang mana bisa ba tu hmm. atau kebalik ya <laughs> kebalik ini e, pertamanya batu kali ya ba tu lalu ka li mana bisa ya bi in batu kalau ngapalkan faala ulu faala itu suka serimpet-serimpet iya suka lupa gitu tapi kalau dibikin gini mudah-mudahan agak membantu mana berarti faala yaf'alu ma eh batu maksudnya batu faala yafulu gitu. Jadi yang ininya fiil madi yang di sini. Di sini untuk yang e, mengingatkan fiil madi. Nah, fiil madi. Yang eh, ini untuk fiil mudoreknya. Untuk fiil mudoreknya. Kalau batu berarti kalau ba faala. Kalau tu yafulu gitu. Batu kali mana bisa bikin buku. Oh, batu, buku ya, bukan batu lagi, <laughs> buku. batu kali mana bisa bikin buku. Kalau eh, apa namanya kali faala yafilu. Uh Faala yafulu, faala yafilu, ya faala yafalu. Nah, yang yang ketiga ini eh, satu, jadi dari faala. Faala gitu. Kan faala faala faala gitu ya. Kalau yang bisa berarti fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Kalau yang bikin fa'ila yaf'ilu. Ini dari e, di apa namanya diambil dari wazan fi'il madinya fa'ila. Hmm, gitu. Nah, terakhir buku itu adalah satu yaitu faula. Nah, faula. Buku. Faula yaf'ulu. Faula yaf'ulu. Nah ini kalau lama nggak ketemu suka lupa. Makanya pegang uh, yang uh, yang dari yang di depan, pegang dikuasai, di apa diingat gitu ya. Uh, eh, sulah sebenarnya itu cuma enam. Faala yafulu, faala yafilu, faala yafalu. Faala yafulu, faala yafilu, faala yafalu. Lalu fa'ila yafilu, eh, fa'ila yafalu, fa'ila yafilu, Faula yaf'ulu. Udah itu. Kalau lupa lagi ya ambil bukunya, baca lagi. <laughs> ya supaya eh, supaya ingat. Biasanya kalau nggak suka dipakai lupa. Artinya kalau nggak sering ketemu ya. Dan eh, yang namanya ketemu itu tidak mesti buku sorof ya, buku durusulugo, buku eh, al-arabil nasiin atau buku silsilah taklim atau buku kitab-kitab yang kita pakai atau yang dibahas itu itu membantu untuk mengingatkan ini. Intinya yang namanya sulasi mujarad itu apa namanya lebih mudah. Ini adalah merupakan dasar, dasar fiil, dasar kata dasar-dasar kata kerja. Batu kali mana bisa bikin buku, ya. Ingat-ingat batu kali mana bisa bikin buku. Itu untuk e, memudahkan rumus, ya, rumus di sini rumus Ivan Fiddin rahimani Warahimakumullah. Berikutnya ini khulasah juga sebenarnya. Ringkasan ya. Summari atau ibaratnya eh, apa namanya poin eh, poin-poin penting saja ya. Poin-poin penting. Pertama, fi'il madi ini mengulang sebenarnya ya. Wazannya ada tiga. Tiga di sini maksudnya eh, bukan berarti kon katanya enam, kok jadi tiga gitu ya. Ringkasan ya, ringkasan. Yaitu apa? Fa'ala, fa'ila, fa'ula gitu. Kalau fil madi cuma tiga, walaupun jadinya enam, yang fa'ala jadi tiga, yang fa'ila jadi dua, tiga tambah dua kan lima. Kalau yang fa'ula jadi satu kan enam. Jadi ringkasannya tiga, fa'ala, e, fa'ila fa sama fa'ula. Contohnya kata ba, fataha, alima, hamida, hasuna, kamula. Menurut Anda ini baca aja sendiri ya. Enggak perlu dibahas lah ya. Yang jelas ini filmadi ya. Wazannya, binanya ya. Bina itu artinya pembentukannya, artinya buat apa dibentuk? Ada yang mabniun lil, mabniun lil ma'lum, ada yang mabniun lil majul. Jadi buat, eh, buat apa dibentuk? Dibentuk untuk diketahui pelaku sama tidak diketahui pelaku. Ya, jadi kalau dari tasrif usul itu yang namanya fi'il madi pembahasannya ujung sama ujung. Gitu. Yang ujung pertama adalah fi'il madi, ujung yang belakang apa? Fi'il madi majhul gitu. Nah, itu. Tasrifnya mudah ya. Kalau yang maklum sama yang majhul beda. Kalau yang maklum kan fa'ala fa'ala fa'ala eh fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum gitu fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna kalau yang lil majhul fuila fuila fuilu. Nah, itu kan sebenarnya cuma ngulang lagi. Fuilat fuilata fuilna. Fuilta fuiltuma fuiltum fuilti fuiltuma fuiltuna fuiltu fuilna. Nah, ini namanya film madi. Jadi fil madi itu wazan, binanya dan tasrif. Hmm, ya. Ini secara global. Kemudian fil mudore juga sama. Ya. E, kalau fil mudore, fil mudore sudah untuk bisa mengetahui membedakan dengan fil madi itu ada huruf-huruf mudoroah. Huruf-huruf mudoroah itu adalah huruf-huruf yang awal dari fi'il mudore. Ada alif, nun, ya, sama ta. Ana itu gitu ya. Uh, ciri-cirinya dari ada ada ada ada alif, ada nun, ada ya, ada ta. Uh, ya ada afulu, ada yafulu, ada nafulu, ada uh, yafulu, yafulani, yafuluna, ada uh, tafulu, tafulani, tafulu, tafulna. Contohnya ini ya. Kemudian wazannya. Wazannya juga tiga diringkas. Ya. Tiga diringkas. Uh -uh. Di sini walaupun ada enam, pada pada hakikatnya ada tiga. Yaitu ulu, kemudian ilu dengan yaf yaf'alu. -uh. Kan ini yang tu ulu, yang ini. Ini ulu, yang ini kan. ulu, Yang li yaf ilu, Nah ini. Yang na ya alu Nah, jadi u i sama a. Yang ini juga sama alu Nah, ya. Eh, yang ini juga ilu kin ya, bikin jadi ilu yap ilu A i. Udah udah diulang di sini. Sudah sudah terwakili dengan yang ini. Ya, ini juga sudah terwakili sama ini. Yang yang ku ya bikin buku ku ya ulu ya yaf'ulu. Ini sudah terulang di atas. Jadi intinya ada berapa? Satu, ya ada dua, ada tiga. Bukan berarti wazan ini semua fiil sama, bukan tergantung e, fiilnya masing-masing. Hanya ini sebagai rumus gitu, ya. Ya, bukan berarti cuma tiga itu semuanya fiilnya sedikit, tetapi ini sebagai rumus. Adapun fiilnya banyak, jutaan gitu ya. Nah, ini sebagai rumus aja patokan. Intinya fi'il mudhari juga ada tiga wazan. Yaf'ulu, yaf'ilu, sama yaf'alu. Ya, sama dengan fi'il madi, ada juga binanya. Buat apa dibangun? Untuk maklum sama majhul. Tasrifnya juga pernah kita bahas. Ya, secara global seperti ini. <clears throat> ada tambahan pada fi'il mudhari itu ada yang pembahasan i'rabnya. I'rabnya itu maksudnya adalah harokat akhir. Harokat akhir pada fi'il tersebut. Soalnya kalau fi'il madi dia uh, harokatnya tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan harokat akhirnya itu maksudnya uh, tidak terlalu banyak yang berbeda-beda. Tapi kalau film mudore kadang dibaca dengan domah, kadang dibaca dengan fathah, kadang dibaca dengan jazm. Ya. Kalau film film madi ya hanya itu itu saja. Ya. berbedanya paling ketika bersambung sama domir. Kalau film madi. Kalau film mudore harokatnya ternyata ada tiga. Ada yang rof marfu, ada yang mansub, ada yang majzum. Ya, yaf'ulu, kadang yaf'ula, kadang yaf'ul gitu ya. Nah, itu e, terpengaruh dengan e, apa huruf sebelumnya. Kalau yaf'ulu berarti dia tidak ada yang mempengaruhi. Tapi kalau misalkan yaf'ula ada lam misalkan ya. Kalau yang yaf'ul ada lam. Lalu maknanya ya. Maknanya di situ ada ghairu muakkad ada yang mu'akad binuni taukid as-sakilah dan mu'akad binuni taukid al-khafifah. Ya. Ini juga sudah dibahas. Kalau yang biasa itu namanya ghairu muakkad, tidak ada tidak ada penekanan yafulu yafulani yafuluna tafulu tafulani yafulna tafulu tafulani tafuluna tafulina tafulani tafulna afuluna fulu ghairu muakkad. Artinya normal biasa. Tapi kalau yang muakkad binuni taukid eh asakilah nah ini harus hafal juga nih. Ya. Yafulna eh, yafulun yafulanna yafulani yafulunna gitu ya. Hmm, ini bisa kembali ke halaman yang sebelumnya. Ya, di halaman sebelumnya itu ada nun taukid ada dua kan di halaman 27 dan rinciannya di halaman 28 itu ada itu al fi'lul mudhari al muakkad binuni taukid as-sakilah ada yang sakilah ada yang khafifah kalau yang khafifah misalnya yaf'ulan yaf'ulun kan gitu ya yaf'ulan yaf'ulun lalu fil amar wazannya tasrifnya maknanya Fi'il nahi juga wazannya, tasrifnya, maknanya. Isim fa'il wazannya dan tasrifnya. Ya, isim fa'il, wazan dan tasrif seperti itu sederhana. Lalu kalau sigoh siagul mubalaghah ya ini apa? Bentuk untuk me me melebihkan. Eh, bentuk eh, yang merupakan pembahasan isim fa'il masuk pada isim fa'il dan fungsinya untuk melebihkan untuk memberikan tambahan lebih ya dalam sifatnya maka namanya sigoh mubalaghah ini masih pembahasan masuk dalam pembahasan isim fa'il lalu juga ada isim tafdil ya isim tafdil yaitu untuk juga sama. Ada ada ada makna lebih. Seperti lebih besar, lebih lebih lebih kecil, lebih jauh, lebih dekat dan seterusnya ya. Isim isim tafdil. Kemudian sifatul musyabbahah. Ya, sifatul musyabbahah yakni eh, nakata yang menunjukkan atas sifat yang melekat ya kepada yang disifati dengan terus menerus itu sifat musyabaha ya Ismun dulu ala eh, wasfin daimin atau sabitin daimin. Sifat musyabah itu sifat yang melekat, yang tetap dan terus menerus e, eh, kepada kata yang disifati. Ya. Itu sifatul musyabbah. Ya. Lalu isim maf'ul. Ya, ini yang berkaitan dengan e, yang dikenai pekerjaan isim maf'ul ya dari wazan fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun ya maf'ul isim maf'ul juga wazan dan tasrifnya juga masdar ya masdar ada lima masdar taukid masdar hai'ah masdar marroh masdar mimi masdar sinai ini masdar itu adalah merupakan kata jadian ya kata jadian atau kata benda masdar lalu isim zaman dan isim makan Lalu yang terakhir isim alat. Ya. Mudah-mudahan ini sebenarnya tinggal baca aja. E, memeringkas atau me, e, mengulang kembali apa yang sudah dibahas secara global, secara global. Rinciannya ya yang lalu-lalu ya. Rinciannya adalah pembahasan di pasal per pasal atau bab per bab yang kita sudah lewati selama ini. Berikutnya insya Allah nanti pada pertemuan terakhir ya adalah at-tamrinat eh, apa namanya Nah, soal-soal sebagai mukodimah atau sebagai penutupan dari kitab Al-Kafi yang pertama ini, jilid pertama ini sebelum masuk kitab yang berikutnya insyaallah. Ya. Mungkin itu dulu e, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang belum paham bisa nanya nanti di luar majelis Insya Allah ya. Tapi soalnya ini sebab sebagai ini sih sebagai kesimpulan ya sebagai simpulan atau sebagai ringkasan dari pembahasan yang sebelumnya. Bukan pembahasan yang baru, bukan. Ya, bukan pembahasan yang baru. Sekali lagi ini pembahasan yang sudah sudah diajarkan ya, sudah di sudah sudah sudah kita lewati bersama. Jadi bukan pembahasan yang baru, ini hanya sebagai uh, eh, hulasoh tadi. Bahkan hulasoh yang intinya itu di halaman 42. Jadi hulasoh binail af'al wal asma' Jadi yang kita pelajari ini selama ini itu mempelajari asal usul kata atau perubahan kata yang ada dua dari dua jenis e, kata yang terbesar yaitu isim dan fiil gitu ya. Dan ini diambil dari e, kata benda atau kata e, yang sulasi mujarad ya, kata yang berasal dari tiga huruf yang asli. Ya, jadi bahasa Arab itu e, dari sisi apa namanya perubahannya itu ada yang tiga huruf, nanti meningkat. Ada tambahan menjadi empat huruf, ditambah satu. Ya, tambahannya ini ziyadah gitu ya, bukan asli. Tambah lagi nanti jadi lima. Tambah lagi jadi sampai enam gitu. Jadi ada e, kata kerja itu atau kata ya asal kata ya itu dari tiga atau dari enam paling banyak enam huruf. Ya, itu ada tasrifnya terus ya. Nah insya Allah e, kita akan bahas pada apa namanya kesempatan-kesempatan yang lainnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.